Ayah, rumah kita bau kembang. Aku takut. Pergi, pergi sana. Aku tidak mau diganggu. Pergi. Tapi... Ayo keluar, keluar. Eh, iya, ayah. buyar semuanya. Aku harus mengulanginya lagi dari semula. Ah, Kadang gagang keris ini harus aku pegang lagi lebih kuat. Nah, Makobir. Makobir datanglah. Kali ini aku minta kau datang dalam bentuk wujudmu. Makober, datanglah. Aku Raisman, cucumu yang telah merawat tempat tinggalmu selama ini, Mbah. Datanglah, keluarlah dari dalam keris ini. Aku datang, Raiman. Aku datang. <laughs> Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Ah, kau perlu bantuanku? Ya, Mbah. Iya, iya. Hmm, apa itu? Ceritakanlah padaku. Be begini, Mbah. Hmm, apa itu? Janda itu menolak lamaranku, Mbah. Menolak. Si Mariama? Ya, ya, Mbak. Mariama, Mbah. Hmm. Lalu apa maumu? Seperti yang lalu-lalu, Mbah. <laughs> ah, tapi kau tahu kan syarat yang telah aku ajukan? Hmm? Ya, Mbah. Ya. Ah, dulu aku telah membunuh ayah si Mariama atas suruhanmu. Hah? Lalu aku membunuh ibu si Mariama atas suruhanmu. Ya, Mas. Lalu suami Mariama si Aliman juga atas suruhanmu. Hah? Dan yang terakhir adalah istri-istrimu karena dia menentang kau akan kawin lagi dengan si Mariama. Iya, Ma. Ya, iya, Ma. Ya. Dan gini apa maumu, ha? Aku harus membunuh janda itu? Hmm? Iya, iya, iya Ma. Ya. <laughs> itu berarti sudah empat nyawa yang kau habisi, bukan? Ha? Dan ini yang kelima, hmm? Ya, Mbah, ya, ya kelima ya. Sudah kau pikirkan itu? Karena syaratnya kali ini berat. Ya, Mbah, ya, ya. Kau harus menyerahkan darah perawan padaku, bukan? Bisa. Bisa, Mbah, bisa. Sumpah? Kau berani bersumpah? Be berani, Mbah, berani. Hmm, baik. Kalau kau melanggarnya, kau sendiri sebagai gantinya. Hmm? Ya, Mbah, ya caranya, Mbah? Caranya bagaimana? Kau harus menyerahkan seorang perawan padaku untuk aku tiduri semalam. <laughs> Kapan itu, Mbah? Kapan? Saya harus menyediakannya. Eh, satu bulan lagi. Hmm? Sebelum aku mengerjakan suruhanmu, aku harus mencicipi perawan itu. <laughs> Karena kerja ini berat, Raisman. Berat bagiku. Itu sebabnya aku butuh darah yang masih suci. Bukan darah ayam atau kerbau yang selalu kau berikan padaku. Iya, Mbah. Iya. Eh, bulan depan di kamar ini pada malam hari aku tunggu perawan itu di sini. Di kamar ini. Eh? Lalu aku minta dia kau dandani seperti pengantin. Eh? Ya, seperti pengantin. Karena itu malam pertamanya. <laughs> ya, Mas. Ya. Aku akan sediakan apa hmm. saja yang Mas Mas kau minta. Hmm. Perawan dari desa mana saja bisa aku siapkan. Ah, tidak usah jauh-jauh dari kampung ini saja. Boleh, <laughs> boleh. Hmm. Aku bisa siapkan. Hmm. Aku punya pengaruh besar di kampung ini. Hmm. Aku bisa siapkan siapa saja. Ya. Silakan, Silahkan Mbah, tunjuk. Atau Mbah sebutkan namanya. Hmm. Asal si Mariama bisa dihabisi nyawanya. Ya. Karena dia telah menghinaku dua kali, ya. baik. Aku akan sebutkan nama perawan itu. Ya Mbah. Sebutkan saja, sebutkan. Baik namanya Farida. Pak Farida, Farida anakku, Mbak. oh, kau terkejut, kaget ya? <laughs> ya, memang anakmu yang aku minta. ya, Mbak. Tapi, Mbak. Eh, ingat, Raisman, Bila kau tidak bisa, engkau yang akan menanggung akibatnya. Ingat, Raisman, sumpahmu pada aku. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya, mas. Iya, iya. itu bara? Sembara? Apakah Sembara sudah pulang? Oh, tapi tidak ada di kamarnya. Apakah mungkin dia yang di luar itu? Sembara, kau itu Sembara. Ah, kok tidak menyaut? Sembara, tidak ada jawaban. Sembara, ah, Tapi kenapa hatiku tidak enak ya? Ah, coba aku lihat. Siapa di luar itu? Kenapa anak itu malam begitu juga pulang? Hah? Tapi rasa aku aneh. Apakah Wang Raisman akan membalas dendam padaku? Apakah dia marah dan dendam padaku? Ya, semoga saja tidak. telepon lagi. Siapa? Siapa ya? Siapa yang mempermainkan aku ini? Iya Bu. Kenapa? Kenapa kau tidak menyaut dari tadi? Bikin ibumu sakit jantung saja. Aku tidak mendengar ibu memanggilku. Hah? Tadi kau ketuk pintu, lalu ibu bukakan kau tidak ada. Mungkin kau bersembunyi ya? Mengetuk pintu? Iya. Lalu kau ketuk sekali lagi, dan ibu bukakan. Kau hanya tersenyum saja seperti tadi itu. Aku baru datang, Bu. Dan belum mengetuk pintu sama sekali. Jadi kau belum mengetuk pintu sama sekali. Ibu tidak percaya. Jadi ini siapa ya? Nah, mungkin ibu terlalu lelah seharian mengurusi sawah. Ibu istirahatlah sekarang. Ya, mungkin juga. Ayo bu, kita masuk. Farah, ya. ibu mau tidur dulu ya. Lain kali, kau jangan malam-malam kalau pulang. Ya, Bu. kali ini aku mendengar kejadian seperti itu. Hmm. Lolongan anjing. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Sebaiknya aku tunggu. Mungkin ada orang yang akan berbuat jahil ke rumah ini. Pangeran. Pangeran? Siapa yang dipanggil itu? Pangeran, ini kakekmu. Ah, mana orang yang memanggil? Siapa yang dipanggil pangeran? Pangeran, kau adalah yang bernama pangeran. Aku bernama pangeran? Ya. Pernahkah ibumu bercerita bahwa kau bernama pangeran? Uh, uh, ya, ya. A aku pernah tahu itu. Lalu sekarang kakek mau apa? kalian dalam waktu dekat ini akan dapat bencana. Bencana? Ya, bencana sedang mengintai kalian. Bencana apa, kek? Nanti kau akan tahu juga. Lalu apa yang harus aku lakukan, kek? Hmm. Datanglah kau besok ke hutan larangan. Dan bila kau sudah sampai ke hutan yang kayunya tumbuh rambut, uh, lalu kau lihat tanah yang airnya berwarna darah, maka kau panggillah namaku. Hutan yang pohonnya berambut? Ya. Huh. Seperti dalam mimpiku. Kau bukan bermimpi, anakku. Itu adalah kejadian sebenarnya. Bukan mimpi? Ya, itu bukan mimpi. Tapi aku tidak tahu di mana hutan itu, kakek. <laughs> Hutan itu persis seperti apa yang kau temui dalam pengalaman yang kau katakan mimpi itu. Persis seperti itu? Iya. Jalan-jalannya juga? Iya. Uh, berapa lama aku harus di sana, kakek? Satu minggu anakku. Satu minggu. Satu minggu. Lalu bagaimana dengan ibuku? <laughs> Jangan khawatir. Sekarang rumahmu ada yang mengganggunya, kek Hmm. Aku kasihan pada ibu. Itulah sebabnya engkau kusuruh ke sana, ke hutan rambut. Kok aneh? Ah, sudah, Pangeran. Jangan bertanya lagi. Kau akan tahu nantinya di sana. Ingat, datanglah besok. Aku menunggu. Kakek, Kakek. Hei, hmm. hilang. Tidak ada lagi suaranya. tepat di depanku. tapi dia sedang tidur. Aku harus perlahan-lahan melewatinya. Hah? Dia menjadi dua ekor. Apa mungkin begitu? Ah, tapi aku tidak peduli. Aku harus sampai ke hutan rambut. Ya, aku harus perlahan-lahan lewat di antara mereka. Huh? Ah! lepas. Ular itu menjadi empat ekor. Nah, mustahil. Ataukah mereka akan menelanku? Kalau melihat besar tubuhnya, sapi pun bisa masuk ke dalam perut seekor ular seperti ini. Ini ada empat ekor. Atau... Hah? Sekarang bertambah lagi di samping kiri dan kananku dan mungkin juga ah, celaka. Mereka bertambah lagi di belakangku. Ah, rupa-rupanya aku mereka kepung. Hah? Ini mereka mulai menuju ke arahku dan mulut mereka mulai terbuka. Aku, aku tidak bisa lari. Tapi mungkin ini hanya pemandanganku saja. Mereka makin dekat. Aku tidak bisa lari. Tapi aku harus duduk memusatkan pikiran supaya pandanganku ini menjadi benar. Ya, aku harus mencobanya. Kata orang, kalau berhadapan dengan ular, harus diam sebenarnya menjalar di tubuhku? Tidak. Kau tidak ada. Kalian tidak ada. <laughs> Kau berani betul memasuki tempat kami. kau berani betul memasuki daerah kami. Siapa kamu? Aku Sembara. Dan kalian siapa? Aku adalah aku. Yang tadinya satu dan bisa menjadi seribu. Lalu kenapa kau menghalangi jalanku? <laughs> Karena ini adalah daerah kekuasaanku. Tapi aku kan tidak mengganggumu. Aku hanya lewat saja di sini. Setiap yang lewat di sini pasti menjadi makananku dan juga Hmm, tidak segampang itu kau memakanku. Apalagi aku tidak bersalah sama sekali. Mari kita buktikan. Mari. Aku juga tidak takut padamu. Aku harus menggigit leher ular ini. Dan kalau... Kalau gigitanku bisa melukainya dan darahnya keluar. Banyak tentunya. Dia, dia... Dia, dia pasti... Ah, pasti mati. khasnya. Oh, dia menghilang. Aku menerima kalah, Pangeran. Dia tahu aku bernama Pangeran. Ah, dia tahu gelarku. Ya, Pangeran, aku tahu. Aku sekarang tunduk atas perintahmu. Hah? Tunduk pada perintahku? Ya, Pangeran. Bila Pangeran memerlukan bantuanku, panggillah namaku. Siapa namamu? Namaku Bisa Seribu. Percayalah, aku rela berkorban nyawa untuk pangeran. Karena kau adalah orang baik, orang jujur. Hmm. Namamu gagah betul kedengarannya. Terima kasih, Bisa Seribu. Selamat jalan, pangeran. mana ular-ular itu? Mereka menghilang. Ah, seperti habis bermimpi. Aneh, sungguh aneh. Ah, aku seperti bangun tidur. Dan badanku terasa segar kembali. Ya, sebaiknya aku meneruskan perjalanan ini. Thank you. seperti ada dinding kaca. Huh. Kejadian apa lagi ini? Apa perlu aku memanggil kakek jabat? Tetapi ah, tapi tidak mungkin, karena aku belum sampai ke hutan rambut. Tapi dinding kaca itu menghalangiku. Ah, di dalamnya ada seorang nenek sedang dicambuki. Huh, kurang ngajar. Mereka betul-betul kurang ngajar. Masa perempuan tua seperti itu dicambuk oleh dua orang laki-laki yang besar dan kekar begitu? aku harus menolongnya. Dinding ah, kaca ini tidak ada pintunya. Hei, apakah kalian sudah gila mencambuk seorang perempuan tua? Huh. Mereka tidak mendengarnya. Hei, hentikan siksaan itu. Oh, nenek itu tidak kuat lagi. Tentu badannya akan hancur dan tulang-tulangnya remuk. Hei, berhenti! Hei, hei! Mereka tetap tidak mendengarnya. Celaka. Celaka. Aku harus menolongnya. Aku harus pecahkan kaca ini. Tidak bisa pecah. Kaca ini kurnya seperti besi. Ah, nenek itu terjatuh. Ah, mulutnya mengeluarkan darah. Oh. Hei! Hentikan! hentikan! Help! Hey! Help! Aku harus bisa masuk ke dalam sana. Tapi bagaimana caranya? Aku harus tenang. Aku harus yakin. Mungkin baru aku bisa masuk ke dalam kurungan. aku tenangkan dirimu. Ya, begitu. Atur nafasmu baik-baik. Lalu lakukan seperti kau sedang tidur. Bernafaslah perlahan-lahan. Ya, begitu. Terus, terus, terus. Dan sekarang kirimkan pikiranmu ke dalam kurungan kata itu. Terus, ya, terus. Nah, Lihat dengan kekuatan semacam ini, kaca pembatas itu tidak ada lagi. <laughs> Hah? Betul. Kaca pembatasnya hilang. Tapi siapa yang telah menuntunku tadi? Kemana hilangnya? Hah, tapi aku harus membantu dulu nenek itu. Kalau tidak, sebentar lagi dia akan mati. Hentikan! Siapa kamu? Aku si pangeran. Maafkan kami, pangeran. Kami tidak tahu kedatangan Tuhan. Hah? Aneh. Rupanya nama yang diberikan kakek jabat itu sangat ampuh. Semuanya tak perlu mendengar namaku. Lepaskan perempuan itu. Lepaskan ikatannya. Kesalahannya besar, pangeran. Apa kesalahannya? Dia mau membunuhmu. Mau membunuhku? Iya. Sebelum pangeran pulang ke rumah kemarin malam, sudah beberapa kali dia mengetuk pintu rumah pangeran. Tetapi yang ada hanya ibu pangeran. Hah? Ibuku betul. Ada yang mengetuk pintu sebelum aku pulang lalu eh, laut dan suatu pangeran pulang, dia tidak sempat melaksanakan niatnya karena telah kami tangkap. Aneh. Betul begitu, Pak. Hei, eh, dia menghilang. Kemana dia, Algojo? Jangan heran, Pangeran. Nenek itu telah kembali ke asalnya. Ke asalnya? Iya. Dia telah menjadi paku ini memang menjadi paku memang asalnya adalah dari paku berkarat ini dan ada yang menyuruhnya ada yang menyuruhnya pada saatnya nanti pangeran akan tahu tetapi jangan khawatir pangeran aku akan siap membantumu bila dibutuhkan namaku Citambuk Kilat terima kasih Citambuk Kilat sampai jumpa pangeran dia menghilang. Mereka hilang. Oh, kejadian-kejadian ini seperti dalam mimpi saja. Kau tidak mimpi, cucuku. Kakek jabat? Iya. Sayang kau belum sampai ke hutan rambut. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kau pulang. Nanti kau akan sampai juga ke sana. Aku harus pulang? Ya. Karena tidak satu minggu kau meninggalkan rumahmu. Dan selama itu kau sudah mendapat dua kepandaian. Bisa seribu dan cambuk kilat. Bisa seribu dan cambuk kilat? Iya. Tapi aku baru satu hari di sini, Hmm, tidak cukup. Kau sudah tak minum. Tidak. Aku datang ke sini tadi waktu matahari masih di ufuk timur. Dan sekarang matahari sudah berada di sebelah barat. Pulanglah. <laughs> Kau sudah satu minggu meninggalkan rumahmu. Kakek, satu. Huh. tidak ada lagi suaranya. Mungkin dia sudah pergi. hei, Tiba-tiba aku berada di halaman rumahku. Mana hutan tadi? Hilang. Semua hilang. Bukankah aku tadi pagi pergi ke hutan sana?